Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi wa mawala Wa man ittaba'ahu ila yumina la nihayatalah Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah Wa ashhadu anna muhammadan abduhu rasuluh La nabiya ba'dah أما بعد Jamaah pengajian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelanjutan dari pembahasan kita dari doa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad di sini mendoakan bagi siapa saja yang mempelajari kitab ini ayatawallaka fid dunya wal akhirah agar Allah menjadikan engkau sebagai wali di dunia dan di akhirat. Telah kita sebutkan makna dari al-walayah atau perwalian pembagiannya iya, dan telah sempat kita singgung bahwasanya ada yang disebut dengan wali Allah dan ada pula yang merupakan wali syaitan wali syaitan nah sekarang untuk membedakan antara wali Allah dan wali syaitan ini butuh ilmu padanya sehingga kita bisa berusaha mencapai derajat perwalian kepada Allah dan menghindar dari wali-wali syaitan untuk menghemat waktu maka di sini kami akan menyebutkan dua dalil satu dari Al-Qur'an dan satu dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sifat wali Allah Subhanahu wa taala. Ciri dan sifat yang merupakan wali Allah sehingga kita tidak salah kaprah dalam menentukan seseorang itu wali atau bukan. Naam. Ayat yang kami maksudkan adalah apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yunus yang kita bacakan tadi. Allah berfirman, "Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun." Alladzina amanu wa kanu Sesungguhnya wali Allah, aulia Allah, wali-wali Allah mereka adalah orang yang la khaufun alaihim tidak ada rasa takut atas mereka walahum yahzanun dan mereka tidak pernah bersedih hati artinya tidak bersedih karena cobaan yang menimpa dia Ayat ini menunjukkan bahwasanya siapa saja yang menjadi wali Allah maka dia akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kecintaan Allah terhadap wali ini menyebabkan Allah memberikan pertolongan kepadanya dan perlindungan kepadanya serta bimbingan kepada jalan yang lurus. Sehingga dalam kehidupannya dia tidak pernah merasa takut. Dia tidak pernah merasa cemas. Tidak pernah dia rasakan rasa cemas di dalam dirinya. Karena Allah senantiasa menolongnya dan dia yakin Allah sebagai penolongnya. Siapa mereka ini? Disebutkan di akhir ayat alladzina amanu wa kanu yattaqun mereka yakni wali Allah itu adalah orang-orang yang beriman dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa ini sifat wali Allah dia punya keimanan yang teguh di dalam dirinya dan dia buktikan dengan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala maka dari itu jemaah sekalian ulama kita menjelaskan bahwasanya setiap orang-orang yang beriman itu adalah wali Allah. Siapa saja yang punya keimanan di dalam dirinya, itulah wali Allah. Dan siapa yang punya ketakwaan di dalam dirinya, itulah wali Allah Subhanahu wa taala. Dan wali Allah tidak dimonopoli oleh sebagian orang saja. Perwalian kepada Allah tidak boleh dimonopoli oleh sebagian orang saja yang mengklaim dirinya bahwasanya dia adalah wali hanya keturunan ini sebagai wali tapi siapa saja yang berusaha beriman kepada Allah dan melazimi ketakwaan kepada Allah itulah wali wali Allah wali Allah hanya jemaah sekalian tingkat perwalian seorang hamba kepada Allah itu berbeda-beda, bertingkat-tingkat antara satu dengan yang lainnya, tergantung dari tingkat dan derajat keimanannya kepada Allah. Semakin tinggi keimanannya kepada Allah, semakin pula dia dekat dan semakin tinggi pula perwaliannya kepada Allah. Semakin hebat ketakwaannya di dalam dirinya, maka dia semakin dekat kepada Allah, semakin hebat pula perwaliannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ini, ikhwan? Ya, Iya, ini yang pertama. Ciri seorang wali, mereka adalah orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa. Bukti ketakwaan, apa arti takwa? Saya kira kita semuanya paham ya, apa arti takwa? Menjalankan perintah, menjauhi larangan. Sekarang ada wali, katanya wali, tapi tidak sholat, Betulkah dia seorang wali? Jawabannya betul. Tapi dia adalah wali syaitan. Bukan waliullah. Kenapa? Ciri waliullah dia adalah orang-orang yang bertak bertakwa. Ada yang mengatakan tapi lantaran tingginya perwaliannya kepada Allah Subhanahu wa taala dia sudah keluar bebas daripada at-taklif apa itu at-taklif? Dibebankan atasnya syariat. Tingkatannya dia wali, tidak dibebani lagi syariat. Kalau begitu dia tidak perlu sholat, tidak perlu puasa. Ini wali ini. Dia sudah sampai pada satu derajat yang menyebabkan dia keluar dari Allah dairatut taklif lingkup apa dibebani atasnya syariat bagaimana jawabannya ini iya ada dikatakan wali tidak sholat tidak puasa tidak ada yang dia kerja bahkan melakukan maksiat iya minum khamar berjudi dan yang lain sebagainya eh orang justru tunduk-tunduk di depannya katanya wali nih ambil barakahnya katanya ini memang zahirnya dia melakukan apa maksiat tapi hakikatnya itu ibadah bagi dia karena dia sudah dekat sekali dengan Allah Subhanahu wa taala Masya Allah demikiankah sifat seorang wali Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah taala beliau menjawab kalau ada orang yang mengatakan seperti ini katanya, si fulan sudah sampai pada derajat ya daerah keluar dari daerah taklif. Iya. Beliau membantah kata beliau betul. Betul kamu sudah keluar dari daerah taklif sampai pada sebuah derajat, suatu derajat yang merupakan derajat orang-orang gila. Kenapa? Hanya orang gila yang tidak dibebankan atasnya syari syariat. Iya. Berarti sudah gila itu. Orang gila wajib atasnya sholat? Tidak lagi. Nah, maka dari itu jangan sekalian, sifat seorang wali cirinya beriman dan bertakwa. Kalau ada yang mengaku wali atau dianggap sebagai seorang wali, keluar daripada syarat ini, berarti dia adalah wali syaitan, bukan wali Allah. Ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua, apa yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Iya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda qala Allah taala Allah Subhanahu wa taala berfirman Man 'ada li waliyan faqad adantuhu bil harbi وما وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع بها وبصره التي يبصر بها ويده التي يبطش بها warijalahu allati yamshi biha kata nabi Allah azza wa jalla berfirman hadis qudsi man ada li waliyan faqad azantuhu bil harbi siapa yang memusuhi waliku maka sungguh saya umumkan bendera perang terhadapnya saya kibarkan bendera perang terhadapnya Siapa yang memusuhi waliku kata Allah. Hebatnya ini wali Allah. Siapa yang mencapai derajat perwalian kepada Allah, Allah cinta kepadanya, Allah dekat kepadanya, Allah menolongnya. Sehingga siapa yang memusuhinya, berarti dia telah memusuhi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cirinya? Allah sebutkan pada keterangan berikutnya. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in dan tidak seorang hamba pun mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu kecuali terhadap apa yang aku wajibkan atas mereka. Siapa yang beribadah kepada Allah berusaha mendekatkan diri kepada Allah dengan apa? melaksanakan yang wajib maka Allah akan cinta kepadanya kalau Allah cinta kepada seorang berarti dia seorang wah, wali wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba dan senantiasa hambaku itu mendekatkan diri kepadaku dengan an-nawafil perkara-perkara sunnah amalan-amalan sunnah Ya, setelah dia mengerjakan wajib, dia kerjakan apa? Sunnah. Terus dia melaksanakannya hatta uhibbah sampai saya cinta kepadanya. Berarti sudah menjadi wali Allah Subhanahu wa taala. Di sini para ulama kita menjelaskan ciri daripada waliullah mereka adalah orang-orang yang taat dalam menjalankan perintah Allah, melaksanakan setiap kewajiban Ya. Setelah itu dia melaksanakan yang sunnah. Atau sebagian mengibaratkan waliullah itu adalah orang-orang yang bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah dengan amalan-amalan sunnah setelah dia menyempurnakan yang wajib. Ciri waliullah. Kalau ada wali malas solat, katanya wali tapi nanti muncul kalau lebaran. Kenapa ini Pak Kiai katanya wali Tidak pernah saya lihat dia sholat Oh kamu tidak tahu itu Dia sholatnya di Masjidil Haram Berapa kali lipat pahalanya? Seratus ribu kali Terus kenapa ada jadi rumahnya selihat? Ya, itulah wali. Dengan sekejap katanya bisa sampai di sana. Masya Allah, syubhat, kerancuan yang merusak pemikiran umat. Yang telah menyesatkan umat Muhammad jauh daripada tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Dan ini adalah permainan syaitan yang berusaha memutarbalikkan fakta wali syaitan bagaimana bisa dipoles menjadi wali Allah orang malas salat bagaimana bisa diperhias diperhias dan dipercantik menjadi wali Allah subhanahu wa ta'ala hati-hati dengan makar syaitan nah kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman selanjutnya Fa'idha ahbabtuhu. Kalau saya sudah cinta kepada seorang hamba, kata Allah. Maka saya adalah pendengarannya yang dia gunakan untuk mendengar. Dan saya adalah penglihatannya yang dia gunakan untuk melihat. Dan saya adalah kedua tangannya yang dia gunakan untuk menyentuh. Dan saya adalah kedua kakinya yang dia gunakan untuk berjalan. Kalimat ini kalau kita pahami sendiri, bisa salah faham dan ini banyak orang yang memahami sendiri mengatakan wah ini tandanya wali. Ya, tidak ada yang susah baginya. Walaupun dia di Mamuju, dia bisa sholat di Masjidil Haram karena kakinya Allah dia pakai berjalan. Adakah para ulama yang memahami seperti ini? Kembalikan kepada penafsiran para ulama, ternyata mereka memahami apa? Saya adalah penglihatannya, pendengarannya, tangannya dan kakinya. Artinya apa? Saya yang menuntun pendengarannya. Sehingga tidak mendengar kecuali perkara yang baik yang mendatangkan manfaat dan kebaikan kepada dirinya dunia dan akhirat. Saya yang menjaga matanya sehingga tidak melihat kecuali perkara yang baik. Saya yang menjaga kedua tangannya dan kedua kakinya sehingga dia tidak melakukan atau melangkah pada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Rabbuna Azza wa Jal jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala inilah dua hadis apa namanya dua dalil yang menunjukkan ciri seorang wali namun banyak dalil yang lain yang menunjukkan hal tersebut kita tidak sebutkan seluruhnya ya untuk apa namanya mempersingkat dari pembahasan ini nah Seandainya kita ingin memperluas, maka ini butuh satu pembahasan khusus. Iya. Wali Allah versus wali syaitan. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Baik. Selanjutnya ikhwani fillah. Di dalam doa penulis beliau berkata, "Wa ayyaj'alaka mubarakan aina kunta." Dan semoga Allah menjadikan engkau mubarak diberkahi dimanapun engkau berada. Nah, ayuhal ikhwah, ya pada doa yang pertama tadi, semoga Allah menjadikan engkau sebagai wali di dunia dan di akhirat. Kita sudah paham ya? Ya. Tahu apa hakikat wali? Bagaimana pengertiannya? Selanjutnya beliau mendoakan kita. Semoga Allah memberikan kepada engkau keberkahan. Aina kunta dimanapun engkau berada. Ini juga adalah doa yang sangat hebat. Karena jamaah dalam hidup dan kehidupan kita tak ada satupun yang bermanfaat bagi kita di dunia dan akhirat kecuali sesuatu yang telah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang bermanfaat itu hanyalah ilmu yang telah diberkahi oleh Allah Harta yang bermanfaat itu hanyalah harta yang telah diberkahi oleh Allah. Umur yang bermanfaat itu hanyalah umur yang telah diberkahi oleh Allah. Keturunan yang bermanfaat itu hanyalah keturunan yang telah diberkahi oleh Allah. Dan seluruh kehidupan kita yang bermanfaat itu hanyalah yang diberkahi oleh Allah Azza wa Jal. Maka dari itu keberkahan ini sangat-sangat dibutuhkan oleh seorang muslim Sementara al-barakatu minallah, keberkahan itu datangnya dari dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka pokok pembahasan kita ini adalah makna dari sebuah keberkahan. Apa makna berkah? Al-barakah. Dalam bahasa Arab, al-barakah itu artinya adalah sesuatu yang menetap sesuatu yang menetap itu namanya berkah maka dari itu kolam dinamakan birkah dalam bahasa Arab karena airnya menetap air menetap dalam kolam maka dikatakanlah dia sebagai apa? birkah. Jelas? Iya. Adapun dalam istilah syariat Naam Al-barakah iya. Ini didefinis, didefinisikan oleh para ulama diantaranya Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Bada'iul Fawaid. Bada'iul Fawaid. Kata beliau, haqiqatul lafzi al-barakah kasratul khairi wa dawamuhu. Hakikat lafaz berkah ini al-barakah adalah kasratul khair banyaknya sesuatu itu wadawamuhu dan terus menerusnya sesuatu itu berada di atas kebaikan namanya berkah sehingga orang-orang yang diberkahi umurnya itu adalah orang-orang yang umurnya panjang dan senantiasa mendapatkan kebaikan di atas umur itu dengan umurnya dia bisa melakukan kebaikan. Orang yang berberkah ilmunya adalah orang-orang yang menetap ilmunya dan mendatangkan kebaikan. Paham ya? Orang-orang yang berberkah hartanya adalah orang-orang yang menetap hartanya dan mendatangkan kebaikan pada dirinya, dunia dan akhirat. Kalau ada harta hanya mendatangkan bencana, berarti tidak berberkah. Dia nak barakah Tidak ada barakahnya ya. Kalau ada ilmu yang tidak mendatangkan kebaikan, justru dengan ilmunya dia mampu memutar yang baik menjadi yang buruk, yang buruk menjadi yang baik. Berarti itu adalah ilmu yang tidak berberkah. Sehingga seorang hamba yang berberkah itulah hamba yang senantiasa mendatangkan kebaikan pada dirinya dan masyarakatnya. Iya. Yeah. Maka dari itu, Al-Imam Ibnu qayyim rahimahullah beliau berkata, "Inna ar rajuli ta'limuhu lil khair haitsu halla." Wa nashuhu li kulli man istama'a bihi. Sesungguhnya ciri keberkahan seorang lelaki adalah tatkala dia senantiasa mengajarkan kebaikan haitsu halla dimanapun dia berada di mana saja dia berada pasti dia selalu mengajarkan kebaikan kepada orang lain iya dan dia senantiasa menasihati orang lain menasehati setiap orang yang berkumpul dengannya yang bersama dia Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Isa bin Maryam Isa berkata tatkala dia masih dalam ayunan dan berbicara ya Inni abdullahi atani alkitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu Kata Nabi Isa ketika itu, sungguh saya adalah hamba Allah atani alkitab Allah memberikan kepadaku alkitab waja'alani nabiyya dan Allah menjadikan saya seorang nabi waja'alani dan Allah menjadikan saya mubarak diberkahi aina ma kuntu dimanapun saya berada iya apa artinya memberikan kebaikan dimanapun saya berada Dimanapun saya berada, saya selalu mengajarkan kebaikan dan mengajak kepada keselamatan. Ini ciri keberkahan seorang hamba. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Iya. Maka dari itu ketika kita melihat menoleh kepada sirah perjalanan para nabi dan rasul Allah dan para ulama setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimanapun mereka berada tetap mereka senantiasa memberikan kebaikan kepada orang yang ada di sekelilingnya walaupun dia berada di dalam penjara sekalipun kita lanjutkan kisah Nabi Yusuf yang diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran yang disebutkan oleh Al-Ustaz Khidir tadi ya. ya tadi disebutkan dari sisi apa? Hah? Hasad saudara-saudaranya masih ingat kan? Tidak hilang. Baik. Dari sisi lain kita mengambil kisah Nabi Yusuf. Tatkala Nabi Yusuf di dalam penjara, ciri keberkahan seorang lelaki. Tatkala beliau dalam penjara, dia bersama dengan orang-orang yang lainnya yang dimasukkan ke dalam penjara senasib dengannya. Iya. Apa yang beliau lakukan? Beliau berdakwah di dalam penjara. Iya. Qala ya sahibai sijani aarbabum mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahar Yusuf berkata wahai penghuni penjara Apakah sembahan-sembahan yang banyak yang berbeda-beda itu lebih baik daripada sembahan yang satu yang maha esa, yang maha mengalahkan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dakwah kepada tauhid. Sekalipun dalam penjara, beliau tetap memberikan kebaikan kepada orang yang ada di sekelilingnya. Apalagi kalau bukan dalam di dalam penjara. Lihat Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Beliau di dalam penjara tatkala penjarakan oleh penguasa ketika itu atas pengaruh dari ahlul bid'ah dari kalangan Mu'tazilah dan yang semisalnya apa yang beliau lakukan? Apakah berhenti dari mengajar? Apakah berhenti dari menyampaikan kebaikan? Jawabannya tidak. Tercetak murid-murid yang keluar dari didikan beliau sementara beliau dalam penjara. Di antaranya siapa? Al-Imam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala beliau menemani gurunya sampai di dalam penjara. Tetap beliau mengajar. Iya, tetap memberikan kebaikan, bukti keberkahannya. Iya. Dari karya, dari tulisan beliau, walaupun dalam penjara, keluar kitab-kitab yang sangat banyak. Karya-karya yang luar biasa manfaatnya dirasakan sampai zaman kita ini. Berkah seorang lelaki. Maka dari itu jemaah sekalian, di sini Syekh mendoakan kita. Semoga Allah menjadikan engkau hamba yang diberkahi dimanapun engkau berada. Apakah di kota atau di desa. Ya, dalam keadaan senang atau dalam keadaan susah, dalam keadaan sempit atau dalam keadaan lapang, tetap dia berusaha memberikan kebaikan terhadap orang lain, kebaikan di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Ini hamba yang berberkah. Nah, sehingga jamaah sekalian dalam usaha kita di permukaan bumi ini hendaknya yang paling pertama yang kita cari yang kita harapkan itu adalah keberkahan mencari ilmu harapkan keberkahan dari ilmu itu mencari harta jangan cari banyaknya jangan kejar banyaknya tapi kejar keberkahannya karena hanya itu yang akan bermanfaat. Mengharapkan keturunan, cari berkahnya. Iya, minta keberkahannya. Demikian seterusnya jamaah sekalian. Dari setiap apa yang kita lakukan ini dalam kehidupan dunia kita, yang kita kejar adalah keberkahannya. Sementara berkah itu datanya dari dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Doa selanjutnya. Qala rahimahullah wa ayyaj'alaka mimman idza u'tiya syakara. Dan semoga Allah menjadikan engkau sebagai seorang hamba yang tatkala dia diberi dia mampu untuk bersyukur Jika diberikan nikmat oleh Allah, dia mampu untuk mensyukurinya. Iya. Berbeda dengan orang-orang yang tak tatkala diberi, maka dia semakin kufur nikmat. Iya. Banyak manusia yang tak tatkala diberikan nikmat, justru dia kufur terhadap nikmat tersebut, tersebut dan mengingkarinya. Iya. Yeah. Adapun orang yang beriman dapat nikmat dia mampu untuk apa? Bersyukur. Nah, sekarang pembahasan kita apa hakikat kesyukuran itu? Iya. Semua orang faham bahwasanya di hadapan nikmat Allah kewajiban kita adalah bersyukur. makna daripada kesyukuran dan ketahuilah ikhwani fillah pembahasan kesyukuran ini juga pembahasan yang tersendiri yang seharusnya ya dia punya pembahasan yang sangat luas kunci dari kunci-kunci kebaikan itulah kesyukuran kunci ditambahkannya sebuah nikmat adalah apa? syukur la in syakartum la azidannakum jika kalian bersyukur, pasti akan aku tambah nikmat itu atas kalian. Nah sekarang apa hakikat orang-orang yang bersyukur? Yang didoakan oleh Syekh di sini. Semoga Allah menjadikan engkau dari hamba-hamba yang tatkala diberi, dia mampu untuk bersyukur, mewujudkan kesyukuran itu. Dalam kitab Madarijus Salikin karya Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, beliau berkata, kesyukuran asyukru huwa zuhuru ni'matillahi ala lisani 'abdihi sana'an wa 'tirafa wa 'ala qalbihi syuhudan wa mahabbatan wa 'ala jawarihi inqiyadan wa ta'ah Hakikat daripada kesyukuran kata beliau adalah nampaknya nikmat Allah pada lisan seorang hamba yang telah mendapatkan kebaikan ini yang telah mendapatkan nikmat ini dia nampakkan dengan lisannya dalam bentuk apa sanaan wa'tirafa dalam bentuk sana pujian yang terus berulang itu namanya sana bukti kesyukuran kita kepada Allah senantiasa kita memuji kepada Allah astana wa'tiraf dan mengakui nikmat itu menceritakannya saya mendapatkan nikmat ini alhamdulillah datangnya semata-mata keutamaan dari Allah jangan justru tatkala dia mendapatkan nikmat alhamdulillah saya berhasil jadi PNS iya yeah. seandainya bukan karena si anu iya yeah Seandainya bukan karena Pak ini ya ada dekeng di dalam. Ditambah lagi uang pelicin. Sudah bercampur antara kekufuran dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi hamba yang bersyukur di lisannya dia nampakkan nikmat Allah. Dia ceritakan, "Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits." Adapun terhadap nikmat dari Rabbmu, ceritakan, sampaikan. Alhamdulillah, saya berhasil mendapatkan ini. Semuanya atas keutamaan, ya, dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Terus mengulangi pujian kepada Allah. Dia menceritakan bukan karena sombong, tapi menceritakan karena apa? Tahaddus bin ni'mah. Ini artinya bersyukur dengan lisan Selanjutnya, hakikat kesyukuran wa ala qalbihi syuhudan wa mahabbatan. Dia bersyukur, dia nampakkan nikmat Allah di dalam hatinya. Dengan cara apa? Mempersaksikannya. Ya, mengakui dalam hati kalau ini benar-benar datangnya dari Allah, bukan dari siapa-siapa ini adalah pemberian Allah semata, bukan karena siapa. Ini adalah keutamaan dari Allah semata, bukan karena siapa-siapa. Namanya syuhud, dia persaksikan betul dalam dirinya. Nikmat ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Keberhasilan ini datangnya dari Allah. Kebaikan ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan dari Allah Azza wa Jalla. Iya. Dia persaksikan dia sadari itu datangnya dari Allah wa mahabbah dan di dalam hatinya timbul rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang dimaklumi kalau kita selalu diberi akan timbul apa? Rasa rasa cinta kan begitu. Maka dari itu Nabi mengatakan tahaddu tahabbu saling memberi hadiahlah kalian saling memberi hadiahlah kalian niscaya kalian akan saling mencintai pemberian ini secara tabiat manusia akan menimbulkan apa kecintaan maka dari itu rajin-rajin memberi rajin-rajin memberi hadiah ya untuk mengikat tali kecintaan jangan selalu menunggu hadiah saja nah Harus iya. Secara tabiat kalau ada orang yang selalu memberi saya setiap hari uang 5000 saja, iya, 5000 ini, 5000 ini akan timbul apa? Rasa cinta. Iya, itu tabiat manusia. Iya, secara asalnya. Bagaimana lagi dengan seorang hamba yang selalu meyakini dalam dirinya, ini pemberian Allah ini. Ada tempat tinggal, subhanallah, pemberian Allah. Ya, ada makanan yang bisa dimakan hari ini. Ini pemberian Allah. Kenapa tidak bisa menimbulkan rasa cinta di dalam hati kita? Justru banyak orang yang lupa kalau itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini hakikat orang yang bersyukur. Dalam hatinya dibuktikan, iya, yang akan menimbulkan apa namanya pengakuan terhadap nikmat itu datangnya dari Allah dan itu akan menimbulkan apa? Rasa cinta, rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Dan tidak satu nikmat pun yang kalian terima kecuali itu pasti datangnya dari dari Allah. Ini adalah dalil tentang kesyukuran di dalam hati. Rasakan di dalam hati kita semuanya ini datangnya dari Allah. Kalaupun ada melalui manusia itu hanya perantara, hakikatnya datangnya dari dari Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Iya. Selanjutnya hakikat kesyukuran kata Ibnu Qayyim wa ala jawarihihi inqiyadan wa ta'ah dan dia buktikan kesyukuran itu dia nampakkan nikmat Allah yang telah dia terima dia syukuri dia nampakkan pada seluruh anggota tubuhnya dengan cara apa inqiyat semakin tunduk terhadap syariat Allah wa ta'ah dan semakin taat dalam menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala ini inti kesyukuran yang banyak orang melalaikannya kalau menceritakan nikmat Allah banyak orang yang bisa. Memuji Allah mengulang-ulang pujian banyak orang yang bisa. Meyakini dalam hati banyak orang yang meyakini itu datangnya dari Allah. Tapi membuktikannya dengan ketaatan sebagai wujud dan bukti kecintaan ini jarang orang yang bisa melakukannya. Maka dari itu Allah berfirman dalam Al-Quran, "I'malu ala Dawud syukra." wa qalilum min ibadiyas syakur. Amalkanlah kesyukuran wahai pengikut Daud. Kesyukuran itu amalan apa, ikhwan? Di mana tempatnya syukur? Syukru. Paham? Di mana tempatnya? Dalam hati kan? Tapi kenapa diperintahkan? I'malu, amalkan kesyukuran menunjukkan kesyukuran tidak terbatas dalam hati saja. Dia harus diamalkan dengan anggota tubuh. Cara pengamalannya buktikan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga eh hamba yang bersyukur semakin diberi semakin dia mendekatkan diri kepada Allah. Semakin diberi apa yang diberikan kepadanya dia gunakan dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan diberi semakin dia gunakan untuk maksiat. Semakin diberi, semakin dia ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga jemaah sekalian di akhir ayat Allah menutup wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sangat sedikit sangat sedikit dari kalangan hambaku yang mampu mewujudkan kesyukuran ini. Iya. Maka hakikat dari kesyukuran jamaah sekalian harus terpenuhi tiga perkara buktikan dengan lisan dengan cara menyebut dan banyak memuji kepada Allah yakini dalam hati bahwasanya itu datangnya dari Allah yang akan menimbulkan kecintaan yang ketiga buktikan dengan anggota tubuh kalau tidak masuk dalam ayat wa qalilun min ibadiyas syakur termasuk orang-orang yang sedikit karena tidak mampu bersyukur jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, selanjutnya kata penulis rahimahullah Wa idza tuliya sabara Dan semoga Allah menjadikan engkau sebagai seorang hamba yang tatkala dia diberi bara, diberi bala dia mampu untuk bersabar jika diberikan bala cobaan dia mampu untuk bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala Sabaran jemaah sekalian iya maknanya adalah habsun nafsi anil jaza'i wat tasakhut menahan diri. As-sabru dalam bahasa Arab maknanya adalah al-habsu. Menahan, memenjara. Ya, al-habsu tahanan, penjara. Ya. Maka dari itu diantara ungkapan orang Arab mengatakan, ya, kutila fulanun sabiran. Si fulan terbunuh dalam keadaan sabir, Artinya ter terpenjara. Bukan mati dalam keadaan bersabar. Ya, ini secara bahasa, tapi secara istilah apa yang kita sebutkan tadi? Habsun nafsi anil jaza'i wat tasakhut. Menahan diri, memenjarakan diri, menekan diri kita dari apa? Al jaza' berkeluh kesah watasakhut meraung-raung seolah-olah tidak menerima takdir dari Allah tatkala dia mendapatkan cobaan dan balak dari Allah Subhanahu wa taala ini makna daripada as-sabr Siapa yang mampu bersabar jemaah sekalian dalam kehidupannya Inilah hamba yang benar-benar mendapatkan pemberian yang luar biasa hebatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua orang diberikan perkara ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a as sabr." Tak seorang pun yang diberi sesuatu lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Siapa yang diberikan kesabaran oleh Allah mampu untuk bersabar dari cobaan, itulah pemberian yang sangat besar dan sangat luas baginya. Dalam seluruh cobaan, cobaan dunia dan cobaan agama. Cobaan yang langsung datang dari Allah atau cobaan yang datang dari Allah melalui lisan manusia. Karena cobaan itu ada dua ya, ada yang langsung datanya dari Allah, bala, uh, kita kena. Misalnya kena bencana, gempa misalnya, runtuh rumahnya. Iya. Yeah. Banjir misalnya. Langsung datang dari Allah. Banyak orang yang bisa bersabar di sini. Oh, ini cobaan dari Allah. Kita bersabar. Tapi ada juga bala yang banyak orang tidak sadar kalau itu bala tatkala dia dimaki, dicaci oleh orang lain. ya, Yeah. Langsung difonis hizbi. Mubtadi'. Dol. Orang yang sesat. ya, Yeah. Atau tidak sebatas hanya ucapan. Terkadang dia dipukul. Dalam keadaan seperti ini jemaah sekalian, banyak orang yang tidak mampu untuk bersabar. Kenapa? Karena tidak sadar kalau itu adalah cobaan datang dari Allah melalui lisan saudaranya. Siapa yang mampu bersabar di sini? Ini tingkat kesabaran yang sangat hebat. Kenapa? Karena tabiat manusia adalah apa? Senang untuk membalas. Iya. Yeah. Kalau kamu bilangnya saya mubtadi, saya bilang kamu kafir. Tidak pernah itu bilang juga kamu juga mubtadi. Tapi lebih di atas lagi. Kalau kamu cubit saya, harus saya pukul. Kalau kamu pukul saya, harus saya kasih tendangan. Ini tabiat manusia. Maka dari itu jangan sekalian, siapa yang mampu bersabar di sini? Cobaan dari Allah melalui tangan atau lisan manusia. Di sini teruji betul Kehebatan, kesabaran itu. Iya. Kehebatan kesabaran dia kepada Allah Subhanahu wa taala mampu dia sadari. Kalau ini adalah bala cobaan as-sabar. Ketahuilah jemaah sekalian, Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan as-sabru dia kesabaran itu adalah cahaya. Cahaya yang tidak menimbulkan panas itu namanya dia kalau nur nurun apa cahaya yang menimbulkan panas maka dari itu dalam ayat disebutkan wajah ala syamsa nuran wal qamara dia'a Allah menjadikan untuk matahari nur cahaya yang menimbulkan panas dan bulan sebagai dia apa cahaya yang tidak menimbulkan panas dalam hadis Nabi menyebutkan as-salatu nurun. Salat itu adalah nur. Was-sabru dia. Dan sabar itu adalah dia, cahaya yang tidak menimbulkan panas. Luar biasa itu kesabaran. Dengan kesabaran jemaah, dengan kekuatan kesabaran kita mampu berjalan di tengah gelombang fitnah dengan aman dan tentram. Iya, Siapa saja yang datang, apapun yang kamu bilang, apapun yang kamu perbuat, saya berada di atas jalan Allah Subhanahu wa taala, bersabar di atasnya dan tidak peduli walaupun anjing-anjing itu menggonggong. Ya? As-sabru dia kesabaran itu adalah cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ya, makna daripada sabar adalah apa? menahan diri dari aljaza berkeluh kesah iya kemudian ini menahan lisan yang kedua dia menahan anggota tubuhnya dari melakukan perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala apakah dia menampar-nampar pipi ketika mendapatkan musibah atau menarik bajunya ya Sebagaimana yang dilakukan oleh orang Syiah Rafidah ketika tiba hari Karbala, apa yang mereka lakukan? Dia cambuk badannya sampai berdarah-darah, dibunturkan kepalanya sampai stres. Ini bukti tidak sabar ya. Nah, adapun orang yang bersabar, lisannya dijaga dari berkeluh kesah. Tubuhnya, anggota tubuhnya dia jaga dari apa? Dari melakukan perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini makna sebuah kesabaran. Dan kesabaran pembagiannya sebagaimana yang telah kita ketahui bersama terbagi berapa? Hah? Terbagi tiga. Bersabar dalam menjalankan perintah, bersabar dalam meninggalkan larangan, bersabar dalam apa? Menerima musibah. Iya, dalilnya satu ayat fasbir li hukmi rabbik bersabarlah terhadap hukum Rabbmu dan hukum Allah itu ada dua hukum kauni dan hukum syar'i ya hukum kauni dan hukum syar'i atau hukum qadari dan hukum syar'i hukum qadari itu adalah takdir yang buruk kita harus bersabar iya hukum syar'i hukum syar'i ada dua perintah dan larangan maka Cukuplah tiga pembagian apa kesabaran ini dari satu ayat. Fasbir li hukmi rabbik. Bersabarlah terhadap hukum Rabbmu. Paham maksud saya? Hah? Nah. Ini tentang kesabaran. Perhatikan jemaah sekalian. Di sini penulis rahimahullah menyebutkan semoga Allah menjadikan engkau orang yang tatkala diberi dia bersyukur. Tatkala dicoba dia apa? bersabar. Iya. Siapa yang telah berada dalam dua sifat ini, yakin dia adalah orang yang beriman. Iya. Yakin dia adalah orang yang beriman. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam hadis Suhaib bin Sinan radhiyallahu taala an kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ajaban li amril mu'min sangat menakjubkan keadaan orang-orang yang beriman. Inna amrahu kullahu lahu khair. Sesungguhnya urusannya seluruh keadaannya itu adalah kebaikan. Walaysa dzalika li ahadin illa mu'min dan tidak ada seorang hamba pun yang bersifat dengan sifat seperti ini kecuali orang yang beriman. Pasti orang yang beriman. Bagaimana sifatnya? Hah? Fa'in in asabathu sarra asyakara fakana khairallah kalau dia mendapatkan kebaikan, kenikmatan, kelapangan hidup, maka dia mampu bersyukur. Itu adalah kebaikan bagi dirinya. Wa in asabat hudarra asabara. Kalau dia ditimpa darra, kejelekan, keburukan, sesuatu yang dia tidak senangi, maka dia mampu untuk bersabar. Fakana khairallah. Itu pun adalah kebaikan terhadap dirinya. Tidak ada yang jelek dapat nikmat kebaikan bagi dirinya, dapat musibah kebaikan bagi dirinya. Tapi sebaliknya, orang yang tidak beriman jemaah sekalian tidak mampu bersabar dari cobaan dan tidak mampu bersyukur daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Iya. Sifat orang yang tidak beriman disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Wa minan nasi may ya'budullaha ala harf fa in asabahu khairun itma'anna bih wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhihi khasira dunya wal akhirah kata Allah Subhanahu wa taala dan di antara manusia ada yang menyembah kepada Allah hanya pada tepinya saja di ujung-ujung saja dia menyembah ya yeah. ini maik ini ujungnya di sini saja dia bukan di tengah-tengah sudah hampir jatuh ada orang yang seperti ini kata Allah Bagaimana sifatnya? Jika dia mendapatkan kebaikan itma'an Nabi, dia tenang di atas agama Allah. Tapi sebaliknya wa in asabathu fitnah, kalau ditimpa suatu cobaan, suatu fitnah, inqalaba ala wajhi, langsung dia berpaling dari agama Allah. Iya. Tidak mau lagi belajar. Tidak mau lagi taklim. Iya, tidak mau lagi beramal malas lagi sholat berjamaah kalau mendapatkan musibah bahkan wali waliyadzubillah ada yang meninggalkan sholat iya tidak mau lagi bergaul dengan orang-orang yang berada di atas keistiqomahan lihat ini orang-orang yang tidak beriman kalau dia ditimpa mah suatu cobaan langsung rendah kalau mendapatkan nikmat masih rajin iya mendapatkan kebaikan masih rajin dia bagus istiqamah tapi lihat, kalau datang fitnah terlihat orang-orang yang beribadah kepada Allah di ujung-ujungnya saja. Langsung jatuh itu. Baru dibongkar pasar. Sudah banyak yang terlihat. Iya, ya'budullaha ala harf. Jelas ini? Nah. Sehingga dalam menilai seseorang, jangan dilihat dalam keadaan aman, dalam keadaan tenteram, dalam keadaan mendapatkan nikmat. Dilihat intinya tatkala dia mendapatkan musibah. Kalau mampu istiqamah, iya, berarti dia berada di atas keimanan. Demikian pula diri kita jemaah sekalian. Menilai diri kita kalau masih berada di atas kebaikan, iya, nikmat Allah, kemudian kita mampu istiqamah, iya, jangan pernah merasa aman sampai Allah mendatangkan cobaan kepada kita. Kalau datang cobaan, mampu istiqamah, teruji keimanannya. Jelas ya? Iya. Yeah. Sudah ditempa, terlihat emas murni. Iya. Yeah. Kalau sudah dipalu-palui, iya. Yeah. Kalau belum dipalu-palui itu belum nampak emasnya, belum nampak mana yang bagus, mana yang jelek. Iya. Sudah dipalu-palui. Iya. Sudah digulindra, sudah digosok-gosok, ah nampak oh ini batu yang bagus apalagi kalau sudah disenter iya tapi kalau belum di apa-apa belum bisa dibedakan yang mana bagus mana jelek kalau masih bongkahan jangan percaya itu jelas ini kawan iya yeah. Maka dari itu terpilih keimanan seorang hamba tatkala dia mampu bersyukur dalam keadaan nikmat dan bersabar ketika mendapatkan apa? musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Naam, dua perkara ini luar biasa. Siapa yang mengaplikasikan dalam kehidupannya, iya, insyaallah taala dia akan hidup, tumbuh dan berkembang berada di atas ketenangan hidup merasakan nikmatnya keimanan dzaqa ta'mal iman benar-benar dia merasakan nikmatnya keimanan manisnya iman itu selanjutnya kawan selesai ya makna kesabaran dan pembagiannya qala rahimahullah wa idza adnabastaghfara Dan semoga Allah menjadikan engkau. Ini doa berikutnya nih, luar biasa. Berapa doa ini? Kita didoakan oleh penulis rahimahullah. Iya. Yeah. Dan semoga Allah menjadikan engkau termasuk dari kalangan hamba idza aznaba kalau dia melakukan dosa, terjatuh dalam kesalahan, terjatuh dalam kekeliruan, tergelincir iya dalam kekhilafan, apa yang dia lakukan? Istighfarah segera dia memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Segera dia memohon ampun kepada Allah. Dan perkara yang kita maklumi bersama ikhwani fillah bahwasanya tak seorang pun dari kita kecuali dia pernah terjatuh dalam kesalahan. Orang Indonesia mengatakan tak ada gading yang tak retak. Betul itu? Siapa yang pernah lihat gading? Kalau saya alhamdulillah gambar gading sudah pernah lihat. Katanya tidak ada gading yang tak retak. Artinya apa? Tak ada manusia yang tak bersalah. Dan ini sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang sahih kullu bani adam khatta. setiap anak cucu Adam itu khatta, tukang bersalah bukan khati kalau khati orang yang biasa bersalah tapi khatta, kerjanya memang suka bersalah menjadi kata sifat dia asal penciptaan manusia selalu bersalah tapi kata Nabi, wa khairu khatta'ina at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang-orang yang bersalah itu adalah orang-orang yang mampu untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyeru di dalam Al-Qur'an, "Wa anistaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Dan hendaklah engkau beristighfar kepada Rabb kalian sungguh dia adalah Rabb yang maha pengampun iya sesungguhnya jamaah sekalian taubat di dalam kehidupan kita memiliki arti dan makna yang sangat penting kenapa? ini adalah kunci keselamatan kita di hadapan Allah seandainya Allah ingin menghukum kita dengan setiap dosa yang kita lakukan la ilaha illallah tidak ada jalan keselamatan bagi kita iya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu, ma taraka 'ala dhahriha min dabbah." Seandainya Allah ingin menyiksa manusia dengan setiap kesalahan yang pernah mereka lakukan, tidak ada satu binatang melata pun yang bisa hidup di permukaan bumi ini. Tapi alhamdulillah rahmat kasih sayang dari Allah dengan adanya dosa yang kita lakukan Allah buka pintu taubat Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah hadis kudsi, ya ibadi innakum tukhti'una al-laila nahar wa ana aghfiru dhunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum wahai hamba-hambaku sungguh kalian itu senantiasa melakukan kesalahan siang dan malam hari dan saya adalah zat yang maha pengampun terhadap seluruh dosa maka mohonlah ampun kepadaku pasti akan aku ampuni kata Allah pasti pasti saya akan ampuni kata Allah subhanahu wa ta'ala siapa yang merasa dirinya berdosa dan terjatuh dalam kesalahan segera inabah kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka taubat punya peranan penting dalam kehidupan kita jemaah sekalian jangan lupa yang satu perkara ini ini pangkal keselamatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kata beliau berikutnya, fa inna is salas anwanus sa'adah karena sungguh tiga perkara yang telah disebutkan tadi itu adalah tanda kebahagiaan seorang hamba. Nah, pangkal kebahagiaan adalah tiga perkara yang disebutkan tadi. Yang mana itu tiga perkara yang disebutkan tadi? Ayo. Hah? Satu. Jika dia mendapatkan kenikmatan, dia mampu bersyukur. Dua. Kalau dia mendapatkan musibah, dia mampu bersabar. Ketiga, kalau dia terjatuh dalam kesalahan, dalam dosa, dia mampu untuk beristighfar. Tiga perkara ini kunci kebahagiaan. Iya. Siapa yang senantiasa melazimi tiga perkara ini pasti bahagia. Jaminan kebahagiaan. Ini kunci kebahagiaan. Maka dari itu jemaah sekalian, perdalam betul perkara ini. Tanamkan dalam diri kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari insyaallah taala kebahagiaan itu pasti akan datang tidak usah pusing cari ke sana kemari cari kebahagiaan banyak orang yang mencari kebahagiaan tidak tentu arah ada yang menyangka bahwasanya kebahagiaannya ada di tepi pantai ada yang menyangka kebahagiaannya di tempat-tempat maksiat iya di Papua namanya rumah bernyanyi saya juga tidak pernah dengar ada rumah menyanyi. Ada orang yang mencari kebahagiaannya, iya, di luar negeri, ke sana kemari. Ternyata kebahagiaan hakikatnya ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Sarinya telah disebutkan oleh penulis di sini tiga perkara. Ini intinya. Iya, siapa yang ingin meraih kebahagiaan berada di atas perkara ini? Timbang seluruh keadaan kita dengan tiga perkara ini. Di tengah keluarga, iya, timbang dengan tiga perkara ini. Pasti bahagia. Di tengah masyarakat, iya, laksanakan tiga perkara ini. Pasti bahagia. Nah, menghadapi penguasa, timbang dengan tiga perkara ini. Laksanakan dia. Pasti akan bahagia kita. Tidak ada kesulitan, tidak ada gunda gulana. Inilah apa? Wah, waliullah. Iya tidak? Ini waliullah. Bagaimana cirinya tadi? La khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa sedih, tidak ada rasa gunda gulana. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya. Saya ada waktu? Jam lima. Kita telah melalui pembahasan yang pertama tentang doa dari Syekh rahimahullah. Pembahasan yang kedua masuk pada mukaddimah yang disebutkan oleh penulis. Ini baru mukaddimah ya? Mana empat kaidahnya ini? Baik, sabar. Iya kan? Dalam menuntut ilmu wajib untuk bersabar. Iya. Kata penulis rahimahullah menyebutkan mukaddimahnya. I'lam arsyadakallahu li ta'ati. Annal hanifiyyata millata Ibrahim. An ta'budallaha wahdahu. An ta'budallaha mukhlishan lahuddin. Kama qala ta'ala. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dalam sebagian nuskhah ya cetakan disebutkan anta'budallaha wahdahu ada tambahan wahdahu ya bisa antum berikan catatan di situ pada sebagian nuskha disebutkan anta'budallaha wahdahu mukhlishal lahuddin kama qala ta'ala wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ketahuilah arsyadakallahu li ta'atihi Semoga Allah membimbingmu dalam ketaatan kepadanya. Lagi-lagi kita didoakan oleh Syekh. Iya. Yeah. Ini doa lagi. Menunjukkan kecintaan beliau terhadap para penuntut ilmu dan menunjukkan keinginan besar beliau bagaimana umat ini benar-benar terpetunjuk kepada jalan kebenaran, bukan mau selamat sendiri. Bukan beliau mengajar atau menulis ya atau berdakwah karena menginginkan pangkat jabatan atau menginginkan harta keduniaan dari manusia. Tapi beliau berdakwah, menulis, mengajar tujuannya bagaimana umat ini terbimbing di atas apa? kebenaran. Buktinya beliau selalu mendoakan para penuntut ilmu. I'lam ketahuilah arsyadakallahu li ta'ati. Semoga Allah memberikan ar Allah membimbingmu kepada ketaatan kepadanya arus itu adalah bimbing bimbingan Allah kepada jalan yang benar jalan yang lurus ketahuilah annal hanifiyata millatu Ibrahim bahwasanya al-hanifiyah itu adalah agama Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam Millah maknanya agama atau jalan yang dilalui. Tuntunan yang dituntunkan yaitu Allah wahdahu engkau beribadah kepada Allah wahdahu sendirinya satu-satunya mukhlishan lahuddin dengan mengikhlaskan ibadah hanya kepadanya. Kama qala ta'ala sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah beribadah kepadaku. Pada mukaddimah ini Penulis menerangkan kepada kita bahwasanya Al-Hanifiyah itu adalah jalannya Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Maka di sini butuh kita pahami apa makna Al-Hanifiyah. Nah, apa makna daripada Al-Hanifiyah? Al-Hanifiyah itu adalah jalan tuntunan al-muqbilu 'ala Allah al-mu'ridu amma siwah Dia adalah tuntunan yang mengajak untuk segera menerima apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala berpaling dari selain Allah Subhanahu wa taala Yeah. Yang intinya al-hanif itu adalah menjadikan Allah satu-satunya sebagai sembahan dan menolak setiap sembahan selain daripada Allah. Itulah al-hanif. Dan itulah tau tauhid dan itulah Islam. Jelas ya? Maka hakikat daripada agama Nabi Ibrahim, agama Al-Hanifiyah itu adalah agama Islam, agama tauhid. Karena Al-Hanif itu adalah agama yang condong menjauh daripada kesyirikan. Agama yang jauh dari segala macam bentuk kesyirikan. Dan itulah agama Nabi Ibrahim yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi dan Rasulullah termasuk baginda Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintah untuk ikut kepada millah tersebut. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah An-Nahl. Iya. Summa auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa. Kemudian kami wahyukan kepada engkau hai Muhammad agar engkau mengikuti millahnya Nabi Ibrahim. Apa millahnya Nabi Ibrahim? Hanifa. Agama yang hanif yang jauh dari segala macam bentuk kesyirikan. Sehingga siapa yang berusaha berada di atas ibadah kepada Allah, membersihkan ibadahnya dari segala macam bentuk kesyirikan, maka itulah orang-orang yang berada di atas agama Nabi Ibrahim, agama Al-Hanifiyah. Dan inilah yang diperintahkan Allah agar supaya kita mengikutinya. Ya. Yeah. Disebutkan dalam Al-Qur'an dalam sebuah ayat Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Tidaklah mereka diperintah. Ini perintah utama. Tidaklah mereka diperintah illa kecuali liya'budullah agar supaya mereka beribadah, menyembah, membuktikan ibadahnya kepada Allah. Cuma sampai di situ? Jawabannya tidak. Lanjutkan. Mukhlisina lahuddin mengikhlaskan ibadah agama hanya kepada Allah satu-satunya. Ini menunjukkan jemaah sekalian bahwasanya kita diperintah untuk ibadah tapi bukan sekedar ibadah, tapi ibadah yang dibangun di atas apa? Keikh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang diinginkan oleh Allah adalah ibadah yang berada di atas keikhlasan. Maka di sini penulis rahimahullah mendatangkan sebuah ayat wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah beribadah kepadaku ini untuk menerangkan kepada kita tujuan penciptaan manusia di permukaan bumi bukanlah tujuan sia-sia tapi dengan tujuan yang sangat mulia yaitu apa? Ibah, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa hasibatum annama khalaqnakum abasa Apakah kalian menyangka bahwasanya kami menciptakan kalian di muka bumi ini sia-sia? Iya. Pertanyaan pengingkaran bukan sia-sia. Ada tujuannya. Manusia, jin, Allah ciptakan di permukaan bumi ini. Ada tujuannya dan ternyata tujuannya adalah semulia-mulia tujuan yaitu beribadah buktikan penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala iya kemudian jemaah sekalian setelah kita sadar kalau tujuan kita dicipta ini adalah ibadah ibadah apa bagaimana yang diinginkan oleh Allah apakah yang penting saya sholat yang penting saya berdoa berdoa di masjid berdoa juga di kuburan Iya. Yeah. Apakah yang penting saya sudah menyembelih untuk Allah kalau kalau hari kurban? Juga menyembelih di Salama? Nah, ini keibadah yang diinginkan oleh Allah. Ternyata tidak. Ibadah yang diinginkan oleh Allah adalah mukhlisina lahuddin, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Itulah agama Al-Hanifiyah. Dan itulah agamanya Nabi Ibrahim yang para nabi dan rasul Allah termasuk Nabi Muhammad diperintahkan untuk mengikutinya. Jelas ini? Iya. Yeah. Ini tujuan penciptaan manusia adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sehingga kalau kita faham tujuan kita dicipta adalah ibadah jemaah sekalian. Kenapa kita memprioritaskan perkara-perkara yang hanya sebagai pendukung belaka untuk beribadah kepada Allah. Harta yang kita dapatkan, pekerjaan yang kita lakukan, ya, kemewahan-kemewahan yang kita inginkan. Yang kita dapatkan harus kita yakini ini adalah sarana saja. Tangga saja untuk mencapai satu maksud yang paling tinggi, apa itu? Iba, ibadah. Siapa yang punya uang, uangnya menolong dia untuk ibadah. Siapa yang punya rumah, rumahnya menolong dia kepada ibadah. Siapa yang punya kendaraan, kendaraannya menolong dia kepada ibadah. Siapa yang punya ilmu, ilmunya menolong dia kepada ibadah. Siapa yang memiliki ini dan itu, semuanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pembuktian. Jangan justru terlena dengan apa? dengan tangga ini. Ada orang yang mau ambil langsat, sekarang musim langsat ya. Ambil tangga. Sarananya adalah tangga, tujuannya adalah buah langsat. Tapi karena cantiknya tangga ini, bagusnya dia, kuatnya, kokohnya dia, terlena dengan tangganya, tidak sampai-sampai ngambil buahnya. Kan begitu? Ini ibarat orang-orang yang terlena dengan harta, jabatan, wanita dan setiap apa yang dia miliki itu. Lupa dia kalau itu hanya sarana yang datang dari Allah. Menguatkan dia, menolong dia, membantu dia dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah menyebutkan satu peringatan dengan kalimat yang sangat indah. Ya, dalam Majmu' al-Fatawa beliau berkata, "Irkabil mal fa illam tarkabil mal rakibakal mal kendarailah harta kalau kamu tidak mengendarai harta harta akan mengendaraimu bahaya kendarai mobilmu kalau kamu tidak mengendarai mobilmu kamu akan dikendarai oleh mobilmu artinya apa diperbudak Ya, diatur ke sana kemari. Sibuk habis waktu, habis ini dan itu demi harta saja. Mana tujuannya? Mana ibadahnya? Nanti pi, matu pi, matu pi, matu pi. Akhirnya apa? Mati pi. Setelah mati, wah bagaimana ini? Nah, terkadang juga Syekhul Islam menyebutkan Iya. Ija'alil mal kabaitil khala. Jadikan harta itu hanya bagaikan apa? Hah? Bagaikan WC. Iya, hanya sarana saja. Selesai urusan sudah selesai. Begitu ya? Selesai hajat kebutuhan kita sama dia selesai. Iya. Jadikan dunia ini kata beliau, iya Ija'ali dunia bukan mal. Ija'ali dunia, jadikan dunia ini bagaikan baitul khala. Ya, bagaikan WC saja. Ada orang yang tinggal senang berlama-lama dalam WC? Ah, Tidak ada. Inilah kehidupan kita di dunia. Sebentar saja. Sekedar membuktikan ibadah ini kepada Allah. Setelah itu kita akan berjalan. Maka dari itu jemaah, jangan lupa tujuan kita dicipta di permukaan bumi ini. Iya. Yeah. نعم قال رحمه الله فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة perhatikan ini ya Semakin lama taklim terkadang wah, semakin loyo ya. Apalagi akhwat di bawah mungkin sudah banyak yang bikin majelis sendiri ini. Baik. Kata beliau, jika engkau telah mengetahui bahwasanya Allah menciptakan engkau di permukaan bumi ini hanya dengan tujuan ibadah kepadanya maka ketahuilah bahwasanya ibadah itu tidaklah dinamakan sebagai suatu ibadah illa ma'at tauhid kecuali dilandasi disertai dengan tauhid Kalau ada orang yang sekedar beribadah tidak dilandasi dengan tauhid, bukan ibadah namanya. Jelas? Bukan ibadah namanya. Sekarang kita tahu kalau tujuan Allah menciptakan kita di permukaan bumi apa? Tujuannya ibadah. Nah, selanjutnya ibadah adalah dia adalah sesuatu yang dibangun di atas tauhid. Iya. Yeah. untuk tauhid. Apa namanya? Ibadah yang dibangun di atas tauhid. Inilah ibadah yang dianggap bukan sembarang ibadah. Maka dari itu keliru kalau orang yang mengatakan yang biasa-biasa iya mau Jangan terlalu ekstrim juga. Yang penting sholat ya Ki. Hah? Yang penting hati ini bersih. Bagaimana tahu hati yang bersih? Kalau amalannya rusak. Iya. Yeah. Ibadah kepada Allah tidak ada yang biasa-biasa. Semuanya luar biasa. Sehingga tidak dianggap sebagai satu ibadah kalau hanya ibadah biasa-biasa yang tidak dibangun di atas tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka di sini ya, inti daripada pembahasannya adalah ibadah yang diinginkan oleh Allah yang kita diperintahkan di atasnya bukan sembarang ibadah, tapi dia adalah ibadah yang berlandaskan di atas apa? Di atas tauhid, pengesaan ibadah menyendirikan Allah dalam ibadah itu. Ya, yeah. menyendirikan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah tersebut. Kemudian kata beliau selanjutnya. Iya. Yeah. Jadi, yang pertama ibadah yang diinginkan oleh Allah adalah ibadah yang berlandaskan di atas tauhid. Artinya, kapan ada ibadah tidak kokoh di atas tauhid akan runtuh, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka selanjutnya kata beliau Kama anna salah ini percontohan permisalan yang diberikan oleh penulis. Kama anna salah sebagaimana salat la tusamma salah tidak dinamakan sebagai salat illa ma'at taharah kecuali bersama dengan apa? Disertai dengan at-taharah, bersuci, berwudu. Ada orang yang salat. Bagus salatnya, bacaannya cantik, mantap sekali, khusyuk kelihatannya. Tapi ternyata tidak berwudu. Hah? Syah salatnya? Tidak syah Demikian pula kata beliau, ibadah bagaimanapun bagusnya kalau tidak dilandasi di atas tauhid tidak dianggap sebagai ibadah. Kenapa? Tauhid adalah syarat ibadah. Syarat sahnya ibadah adalah tauhid. Ya kata beliau di sini, sebagaimana salat tidak dinamakan salat kecuali disertai dengan wudhu. Faidah dakhala syirku fil ibadah kapan kesyirikan itu masuk dalam sebuah ibadah fasadat maka ibadah itu pasti akan rusak ibadah apa saja jangankan katakan dia sholat atau sedekah ya atau doa atau menyembelih haji saja haji saja kalau kemasukan syirik batal hajinya walaupun haji setiap tahun. Iya. Yeah. Allah Subhanahu wa taala menerangkan dalam Al-Qur'an, "Wa laqad auhayna ilaika wa ila alladziina min qablika la in asyrakta" Jika engkau syirik, telah kuwahyukan kepada engkau Muhammad dan terhadap nabi-nabi sebelum engkau lain jika asrasta engkau melakukan syirik la pasti pasti pasti akan batal seluruh amalanmu wala takunanna minal khasirin dan pasti engkau termasuk orang yang merugi ini dalilnya sehingga beliau mengatakan bahwasanya kapan kesyirikan itu masuk dalam sebuah ibadah, pasti dia merusak ibadah itu. Kal hadasi sebagaimana hadas. Tahu hadas? Hadas sesuatu yang merusak apa? Wudu. Seperti hadas idza dakhala fit taharah. Kalau dia masuk dalam taharah, pasti taharanya akan rusak. Ada orang yang sudah berwudu, mantap wudunya, Sebelum dia takbir kentut. Berhadas ya? Ah? Keluar gas beracun. Iya. Berhadas namanya? Bagaimana hukum apa? Wuduknya? Bah? Batal. Demikian pula orang yang beribadah tapi ternyata disertai dengan kesyirikan, batal-batal ibadah itu. Dan ini sekaligus menunjukkan kepada kita tentang bahaya syirik jika kesyirikan itu mencampuri suatu ibadah. Iya. Baik. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tutup pertemuan kita untuk sesi hari ini dengan sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Nabi, "Ana aghna syuraka'i 'anil syirk." man amila amalan asyraka ma'ya fihi ghairi taraktuhu wa syirkah siapa yang mengamalkan suatu amalan dia melakukan kesyirikan di dalam amalan itu dengan selainku dia menduakan Allah di dalam amalan itu taraktuhu wa syirkah saya tinggalkan dia bersama dengan kesyirikannya Allah tidak butuh terhadap amalan itu. Allah tidak butuh terhadap kesyirikan. Yang Allah inginkan adalah apa? Ibadah yang ikhlas murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala satu-satunya, tidak kepada selainnya. Demikianlah jemaah sekalian apa yang bisa kita pelajari pada pada hari ini. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita seluruhnya dan insyaallah taala pelajaran ini kita akan lanjutkan pada pembahasan berikutnya esok hari insyaallah taala.